Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-23 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Ashari sebagai Kidadam, Bimo Laksono sebagai Kiluminta, Kris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, dan pembawa cerita Neni Sumarni. Selamat menikmati. Kisah yang lalu diceritakan, Raden Setakling dan Sariti berhasil mendapat tahu dari seorang anggota tongkat merah tentang kehadiran tokoh aneh bertopeng mengaku bernama Alap Kadu Gambit. Dan tokoh aneh itu bersamaan dengan hilangnya kakek Parang Pungkur yang merupakan pimpinan perguruan tongkat merah. Tetapi Sariti tetap tidak dapat berbuat apa-apa pada Alap Kadu Gambit yang memegang tongkat pusaka perguruan tongkat merah dan kalung lima bulan kembar dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala di Padepokan Gua Larang berhasil mengumpulkan ular-ular ganas untuk membalaskan dendamnya. Eh, apakah yang sedang kalian cari malam-malam begini? Eh, masuklah kau budak sial. Atau kami akan melemparmu dengan batu, ha? Tapi Apakah ular itu belum juga kalian temukan? Belum. Nah, cepatlah tutup daun jendelamu itu. Jika kau memang ingin selamat. Paman, di manakah bilik Paman Saka Palaguna? Eh, untuk apa kau tanyakan bilik beliau? Huh? Nanti malam, jika terjadi sesuatu, saya akan mencarinya. Eh, bocah. Apa maksudmu dengan terjadi sesuatu itu, ha? Uh, ah, entahlah. Tapi saya khawatir akan terjadi sesuatu. Uh, Bilik beliau jauh di sebelah barat padepokan ini. Uh, kau tidak boleh mengganggu beliau. Ketahuilah, beliau adalah adik dari Kikuru Setakeling, pimpinan padepokan ini. Tapi uh, bagaimana jika... Ah, uh, aku katakan kau tidak boleh mengganggunya, tahu, ha? Kau dapat mencari para peronda di sekitar kamarmu ini. Nah, tutup kembali daun jendelamu itu ya. Nah, baiklah. Baiklah, paman-paman. Di sebelah barat. Ya, benar. Bilikku itu terletak di sebelah timur padepokan. Berarti, bilik musuh ibuku itu berada di arah sebaliknya. Suara-suara berisik di samping kamarku sudah tidak kudengar lagi. Mereka sudah putus asa rupanya. Atau setidak-tidaknya, mereka menyangka ular-ular itu sudah pergi keluar pada pukan ini. Ah, sepi sekali. Mudah-mudahan tidak banyak peronda di tempat ini. Akan kulihat dari jendela ini. Iya, benar-benar sepi. Aku harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Pelang, harus ikut denganku. Aku akan menunjukkan tempat yang akan menjadi sasaranmu. Marilah. Untuk sementara, kau boleh bersembunyi di balik bajuku. Nah, aman sudah. Diamlah baik-baik kau di situ. Biliknya di sebelah barat. Aku harus berhati-hati. Aku harus bersembunyi hingga sampai di sekitar daerah itu. Cukup aman agaknya. Aku harus tiba di bagian yang paling ujung, di pinggiran pagar. Tapi agaknya aku harus menyeberangi penopo itu. Ada beberapa orang yang menjaga di sekitar tempat tersebut. Apa yang harus aku lakukan? Menyapanya? dan meminta ditunjukkan bilik sekapal Laguna? Atau... Hei, eh, apa yang kau lakukan, bocah? Oh, uh, Paman, Paman minta Iya, aku lu minta Apa yang sedang kau lakukan di sini mengendap-endap seorang diri seperti seorang pencuri, ya? Uh, eh, huh? Saya... Saya sedang mencari Paman Sakapala Laguna. Hmm, ya. Untuk apa kau mencari beliau? Uh, ada yang ingin saya bicarakan, Paman sesuatu yang cukup penting. Malam-malam begini? Iya, Paman. Hmm, baiklah, mari ikut aku. Oh, Aki. Ah, ah, anu, Aki. Ah, kemanakah Aki bersama dengan bocah itu? Dia ingin bertemu dengan Raden Saka. Hmm, awas kalian, tidak boleh tertidur. Aku tidak ingin terjadi apa-apa. Apalagi ada yang menjadi korban karena ular itu. Ah, jangan khawatir, Ki. Kami akan melek semalam-malaman, Ki. Hmm, iya, iya, iya, iya, iya. Mari, bocah. Baik, Paman. Masih jauhkah kamar Paman Saka itu Paman meminta? Tidak, itu kamarnya sudah kelihatan dari sini. Kamar yang terpisah dari yang lainnya. Eh, tunggu. Tunggu dulu, Paman. Hei, eh, ada apa? Kamar itu kelihatannya gelap, Paman. Hmm, lalu kenapa? Uh, biarlah, Paman. Besok saja saya bicara dengan Paman Saka. Hmm. Saya tidak ingin mengganggu. Pastilah Paman Saka sudah tertidur. Aku kira beliau belum tidur. Hari belum lagi tengah malam. Mari. Sudahlah, Paman. Saya kembali saja. Jika seandainya beliau sudah tertidur, berarti kita akan mengganggu istirahatnya. Ah, saya kembali saja. Hei, eh, macam-macam saja anak itu. Huh, eh, siapakah sebenarnya anak itu? Hmm? Benarkah dia adalah tawanan dari Ki Guru Seta? Tapi mana mungkin Ki Guru Seta terlibat urusan dengan bocah sekecil itu? Ah, aneh. Ah, sudahlah, sebaiknya aku kembali meronda saja. Aku khawatir jika sampai ular itu masih berada di sekitar padepokan ini terus merayap hingga melewati puncaknya, suasana padepokan Gua Larang menjadi semakin sunyi. Para penghuni padepokan sudah tidak lagi terlihat yang lalu lalang. Bahkan para peronda pun mulai menyelimuti dirinya dengan kain untuk mengatasi hawa dingin yang sangat menusuk. Dan pada saat seperti itu, di dalam biliknya Raden Sakapalwakuna yang merupakan mahawira dari Keraton Mataram juga sudah terlena dalam pelukan sang Dewa Malam. Tanpa disadari, dari celah-celah atap biliknya muncul belasan ekor ular yang kemudian merayap terus turun dan menuju ranjang Raden Sakapal Wakuna. Dan ketika salah satu dari beberapa ular yang berada di atas ranjang memagut tubuh Sang Mahawira. Hei, Ronda! Cepat bawakan aku labu minyak untuk menerangi bilikku. Cepat! Ya! Digigit ular beracun. Ini, ini, ini Raden. Ular. Jagalah di pintu ini. Pinjami aku senjata kalian. Aku akan masuk dan memusnahkan ular-ular itu. ini Raden. Awas, perhatikan. Jangan sampai ada yang lolos. Ya, ya, kapal Waguna mengayunkan golok salah seorang perondanya. Satu persatu ular-ular itu pun ditebasnya sampai akhirnya habis sama sekali. Keributan di tengah malam itu rupanya didengar oleh Kiluminta yang berada jauh dari tempat tersebut. Apa yang telah terjadi, Raden? Anu, ular-ular itu, Ki, semuanya masuk ke dalam kamar Tuan Saka. Hah? Iya. Gila! Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Apakah betul-betul begitu, Raden? Eh, iya, iya, Paman. Hmm. Saya terkena pagutan salah seekor dari ular itu ketika sedang tertidur. Oh. Eh, saya, saya akan berusaha mengeluarkan racunnya, Paman. apa sebenarnya yang telah terjadi? Huh? Oh, mari menyingkir lebih jauh. Aku akan bicara dengan kalian. yang telah terjadi. Uh. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Masakan ular-ular sebanyak itu seluruhnya bisa berada dalam kamar Raden Saka waguna? Uh, uh, kami, kami, kami tidak mengerti, Ki. Kami duduk berjaga di sana. Oh, uh, setan! Uh, aku tidak percaya jika tidak ada orang yang memasukkan ular-ular itu ke sana. Uh, apa kalian benar tidak melihat apapun yang mencurigakan? Ah, ah, ah, sungguh, Ki, sungguh. kami kami tidak melihat apapun yang mencurigakan di sekitar tempat ini, Ki. tiba Tiba-tiba saja kami dikejutkan oleh suara pintu terbuka dan suara Tuan Sakapawa Guna, Ki. Hmm. Bangunkan teman-teman kalian yang lainnya. Iya, Ki. Periksa seluruh bagian daripada epokan kita. Lakukan cepat, ayo. Iya, iya, iya. Aku akan melihat keadaan Raden Sakapawa Guna. Uh, eh, baik, baik, baik, Ki. Baik. Kami permisi. Ya, kami permisi, ya, ya. Ki. Cukup, Raden. Racunnya sudah keluar semua. Darah segar sudah mengalir keluar. Iya. Paman, hmm. tolong ambilkan botol kecil di sana itu. Botol kecil yang berisi bubuk berwarna hitam. Ramuan penyembuh luka. Uh, eh, baik, Raden. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apakah benar ular-ular tadi adalah milik paman yang telah hilang? Ya, benar Raden. Tapi ada beberapa ekor yang paman tidak kenal. Uh, untuk semua ini saya saya mohon Raden Sudi memaafkan paman. Uh, paman bersedia menerima kesalahan ini uh, karena Ki Guru Seta telah memperingatkan paman untuk tidak bermain-main dengan hewan itu. Sudahlah paman. Paman tidak bersalah. Tetapi memang yang harus kita selidiki adalah penyebab ular itu hingga bisa sampai ke kamarku. Apakah para cantrik tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan? Sampai saat ini belum ada, Raden. Uh, sebaiknya Raden beristirahat saja. Biar nanti Paman akan menempatkan beberapa orang cantrik untuk menjaga kamar Raden. Tidak perlu, Paman. Biarlah. Paman tidak perlu khawatir. Kelak pada saat saya pasti akan dapat menangkap orang itu. Jika memang orang itu mempunyai dendam pada saya, tentu ia akan mengulangi perbuatannya lagi. Ah, dan mudah-mudahan lain kali saya akan dapat meringkusnya. Ya, saya kira luka ini tidak apa-apa, Paman. Biarlah. Saya akan membantu meronda. Uh, tetapi... Uh, sudahlah, Paman. Saya tidak apa-apa. Percayalah. Marilah kita periksa keadaan sekitar padepokan ini. Uh. Ya, iya, iya, iya. Baiklah, Raden. Siapakah orang yang berniat akan membunuhku? Tidak mungkin ular-ular itu secara serempak masuk ke dalam bilikku. Ya. Tidak mungkin jika tidak ada yang menguasainya. Atau setidak-tidaknya melemparkannya ke dalam bilikku. Rasa-rasanya beberapa tahun belakangan ini Aku jarang melibatkan diri dengan tokoh-tokoh hitam di tanah Pasundan. Iya, aku rasa tidak pernah. Dari tahun ke tahun, pertikaianku dan persoalanku hanyalah di arena peperangan dalam menaklukkan wilayah-wilayah atas nama Mataram. Tetapi itu pun di luar wilayah Jawa dan Pasundan. Hei, eh, apa itu? Hmm, jendela kamar bocah kapan malam-malam begini bocah itu membuka jendela? Hei, lagi-lagi kau belum juga tidur ya? Tutup pintu itu bocah liar. Ada apakah, Paman? Rasanya suasana menjadi semakin tegang. Para peronda lalu lalang, ramai sekali. Jangan banyak tanya, bocah liar. Tutup jendela kamarmu dan tidur kembali. Benar, Lingga. Sebaiknya kau tidur saja. Uh, pa Paman Saka. tersentak melihat kehadiran Raden Sakapalwaguna. Ia membayangkan bahwa laki-laki yang menjadi musuh ibunya telah tewas oleh ular-ular kirimannya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.